Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan uh, bahasan tentang khulasah al-mu'taqad. ونعتقد أن التشريع حق خالص لله تعالى فمن نسب لنفسه أن له حق التشريع فقد ادعى الربوبية ومن أطاع المشرعين في تشريعاتهم فهو مشرك بالله كافر متخذ هؤلاء المشرعين أربابا من دون الله تعالى Kami meyakini bahwa tasyri' e, pembuatan hukum, aturan, undang-undang adalah hak khusus Allah Subhanahu wa taala sehingga barang siapa menyandarkan kepada dirinya bahwa dirinya itu memiliki hak kewenangan pembuatan hukum maka berarti telah mengaku sebagai Rabb dan barang siapa mentaati para pembuat hukum di dalam hukum-hukum buatan mereka itu, maka dia itu orang musyrik kepada Allah, kafir, lagi menjadikan orang-orang pembuat hukum tersebut sebagai arbaban min dunilah Sebagai arbab Tuhan-Tuhan selain Allah. Di sini jelaskan bahwa hak pembuatan hukum, tasyri itu merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah e, sangat banyak sekali dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa hak pembuatan hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Yusuf ayat 40, "Inil hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iyyah." Zalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Hak penetapan hukum itu hanyalah milik Allah dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Itulah din yang lurus, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa al-hukmu, hak penetapan hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hak tersebut disandarkan kepada selain Allah berarti apa e, menyandarkan hak khusus itu kepada selain Allah, menyandarkan rububiyah ketuhanan kepada selain Allah. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala lahul khalqu wal amru" dalam surat Al-Arab. Ingatlah penciptaan dan perintah itu hanyalah di tangan Allah. Yang menciptakan hanyalah Allah yang berhak menetapkan aturan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang ketika mengklaim ada pencipta selain Allah berarti telah kafir. Barang siapa mengklaim bahwa dirinya pencipta selain Allah maka dia telah mengaku sebagai Rob. Maka begitu juga ketika orang mengklaim bahwa ada selain Allah zat yang berhak membuat hukum dan aturan. Maka telah menetapkan adanya ilah, adanya Rob selain Allah.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 Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali ibadah hanya kepada ilah yang esa. Yang satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali dia maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Di dalam tafsir Nabi SAW terhadap ayat ini, ketika beliau membacakan ayat ini di hadapan Adi ibnu Hatim, masih Nasrani saat itu, dengan ponis-ponis di dalam ayat tersebut, bahwa mereka telah menjadikan alim ulama dan pendeta sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka mengibadatinya, mereka musyrik, dan seterusnya. Maka uh, Adi mengatakan, Lasna na'buduhum, kami tidak pernah mengibadati alim ulama dan pendeta kami. Jadi Adi tidak mengetahui apa bentuk peribadatan eh, kepada alim ulama dan pendeta. Dan Adi dan orang-orang nasional merasa tidak pernah mengibadati alim ulama dan pendeta. Berarti mereka tidak mengetahui bentuk ibadah kepada alim ulama iya. dan pendeta itu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Alaysa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimunahu?" Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan terus kalian ikut menghalalkan? Dan bukankah mereka mengharamkan apa yang telah Allah halalkan terus kalian ikut mengharamkannya? Adi mengatakan bala, iya. Maka Rasul mengatakan, "Fatilka ibadatuhum. Itulah bentuk peribadatan kepada alim, ulama, dan pendeta. Jadi bila saja menjadikan, e, menyandarkan kewenangan pembuatan hukum kepada alim ulama dan pendeta itu sebagai bentuk mempertuhankan mereka, maka apa gerangan dengan orang yang menyandarkan kewenangan pembuatan hukum tersebut kepada apa kepada orang-orang jahil kepada orang-orang fajir seperti yang ada dalam sistem demokrasi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut para pembuat hukum itu sebagai apa? Sebagai wali-wali syaitan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisq wa inna asyayatin layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum musyrikun. Al-An'am 121. Allah mengatakan dan janganlah kalian memakan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya. Sesungguhnya ia adalah kefasikan. Bangkai maksudnya. Tidak boleh dimakan. Dan sesungguhnya setan-setan membisikkan kepada wali-walinya untuk mendebat kalian dan bila kalian mentaati mereka, semuanya kalian benar-benar orang musyrik. Di sini uh, telah ada dalam uh, eh, Asar Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwa orang-orang musyrik mereka mendebat kaum muslimin perihal haramnya bangkai. Mereka ingin eh, memojokkan kaum muslimin supaya ikut menghalalkan bangkai yang halal dalam ajaran mereka. Mereka mengatakan Tak ta'kuluna ma qataltum wa la nama kota Allah. Kalian tidak makan apa kalian memakan apa yang kalian bunuh tapi kalian tidak makan apa yang telah Allah bunuh maksudnya bangkai. Dan mereka menyebut bangkai sebagai sembelihan Allah. Berarti menurut kalian bangkai eh, apa sembelihan kalian lebih baik daripada sembelihan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi yang Allah katakan wa in atau muhum bila kalian mematuhi mereka dalam menghalalkan bangkai, berarti kalian adalah orang-orang musyrik. Bila saja menyandarkan satu pembuatan hukum kepada selain Allah, kepada selain Allah, itu adalah bentuk apa? Bentuk e, kemusyrikan. Dan orang yang membuat hukumnya disebut wali syaitan orang yang mentaati hukumnya disebut orang musyrik apa gerangan dengan orang yang menyandarkan banyak hukum atau menyandarkan secara total hak pembuatan hukum kepada selain Allah. Makanya dalam ajaran demokrasi yang menetapkan bahwa para pembuat hukum itu adalah e, para anggota dewan, berarti mereka telah mengangkat para anggota dewan legislatif itu sebagai sebagai apa? Sebagai uh, arbab min dunillah. Sehingga orang yang uh, berada dalam barisan dewan legislatif ini mereka adalah uh, arbab, arbab min dunillah, tuhan-tuhan yang diibadati selain Allah. Dan mereka memang telah me, apa telah e, mengklaim hak itu pada pada diri mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut para pembuat hukum itu sebagai wali syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebut para pembuat hukum itu sebagai apa? Sebagai syuraka, sekutu-sekutu yang diibadati selain Allah. Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 21, "Am lahum syuraka usyara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang menetapkan bagi mereka dari din ini apa yang tidak Allah izinkan. Orang ketika menyandarkan dirinya atau mengklaim dirinya sebagai pembuat hukum berarti telah menetapkan dirinya sebagai apa? Sekutu tandingan di sisi Allah yang diibadati oleh manusia. Ini adalah realita para anggota parlemen di mana mereka yang menetapkan hukum, kebolehan, ke larangan mereka yang diberikan kewenangan. Sedangkan dalam ajaran Islam, ketika orang menyandarkan itu kepada selain Allah adalah apa? Kafir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa juz 3 halaman 267 beliau mengatakan wal insanu mata halala al haram al mujma' alaihi aw harrama al halala al mujma' alaihi aw baddala syar'a al mujma' alaihi kana kafiran murtaddan bi ittifaqil fuqaha. Orang dikala menghalalkan sesuatu yang keharamannya sudah diijmakan atau mengharamkan sesuatu yang kehalalannya sudah diijmakan atau merubah aturan yang sudah diijmakan maka dia kafir murtad berdasarkan kesepakatan para para pokoha. Orang yang menyandarkan kepada dirinya hak pembuatan hukum berarti telah mengaku sebagai Rob dan orang yang menyandarkan kepada pihak lain hak tersebut kepada selain Allah berarti telah menganggap mengangkat pihak lain tersebut sebagai Tuhan dia. Itu adalah waki yang ada pada sistem demokrasi. Makanya Syekh Muhammad Al-Amin Asyikiti rahimahullah beliau mengatakan dalam Adwa al-Bayan juz 4 halaman 66 serta menyebutkan nas-nas tentang hukum ini, beliau mengatakan Wabi hadihin nusus as-samawiyyah allati zakarna Wabi hadihin nusus as-samawiyyah allati zakarna yadhharu ghayat az-zuhur anna alladhina yattabi'una al-qawanin al-wad'iyyah allati syara'aha asy-syaitanu al ala alsinati awliyaihi mukhalifatan lima syara'ahullahu ala alsinati rusulihi salawatullah wassalamu alaihim annahu la yashukku fi kufrihim wa syirkihim illa man tumasallahu basiratahu wa a'mahu an nuril wahyi mislahum. Dengan nas-nas uh, samawi ini yang telah kami sebutkan, jelas sekali bahwa orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan yang disyariatkan oleh setan lewat lisan wali-walinya seraya menyelisih apa yang Allah syariatkan lewat lisan para rasulnya salawatullah wassalamu alaihim sesungguhnya tidak ada yang meragukan kekafiran dan kemusyrikan mereka kecuali orang yang telah Allah tutup basirohnya dan Allah butakan matanya dari bisa melihat cahaya wahyu seperti mereka. Kemudian kita lanjutkan. ولهذا nara أن الحكومات التي تحكم بالقوانين الوضعية كافرة مرتدة. Oleh sebab itu, kami meyakini bahwa para pemerintah yang menerapkan undang-undang buatan itu adalah pemerintah kafir lagi murtad. ونرى أن جميع أعضاء البرلمان التشريعي كفار بأعيانهم dan kami juga meyakini bahwa seluruh anggota parlemen legislatif mereka lah orang-orang kafir seluruhnya dengan seluruh individu-individunya. Wa kadzalika nara kufra wa riddata jami'i ansari tawaghiti minal jaishi wasyurati wal mabahisi wal mukhabarat bi a'yanihim. Begitu juga kami meyakini kekafiran dan dan seluruh ansor togut dari kalangan tentara, polisi, eh, apa eh, mabahis, mabahisu eh, penyidik-penyidik atau uh, densus wal mukhabarat dan intelijen-intelijen kami meyakini mereka kafir secara eh, ta'yin dan bagi wa kadzalika kufra al eh, jami'i al qudatil ladzina yahkumuna bitilkal qawanin bi ayani begitu juga kami meyakini kekafiran seluruh para hakim yang memutuskan hukum berdasarkan undang-undang buatan tersebut wala yasukku fi kufri haula'il qaum illa man tamasallahu basiratahu wa a'mahu an nuril wahyi mislahum. Dan tidak ada yang meragukan perihal kekafiran orang-orang itu kecuali orang yang basirahnya sudah Allah tutup dan Allah butakan matanya dari bisa melihat cahaya wahyu. Jadi eh, dikarenakan tadi bahwa pem, penetapan hukum hanya milik Allah. Ketika orang menyandarkan hak hukum kepada selain Allah, maka itu e, kafir telah menyandarkan rububiyah kepada selain Allah. Maka realita para penguasa yang menerapkan undang-undang buatan ini adalah mereka adalah para penguasa yang kafir. Pemerintah-pemerintah yang e, berhukum dengan hukum buatan adalah pemerintah kafir. Pemerintah RI ini pemerintah kafir, murtad, dan seluruh anggota dewan legislatif, parlemen, DPR, MPR, mereka kan dewan legislatif disebutnya dewan pembuat hukum. Berarti mereka orang-orang yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala, mereka seluruhnya baik dari partai apa saja, baik dia partai yang mengaku partai Islam atau partai yang katanya ingin memperjuangkan Islam, seluruhnya seluruh anggota dewan itu adalah orang-orang kafir. Dan begitu juga e, meyakini seluruh para anggota Ansor Togut dari kalangan tentara, polisi, intelijen, ya, polisi baik itu densusnya atau apa saja penyidiknya atau bagian apa saja, mereka seluruhnya adalah orang-orang kafir. Secara ta'yin secara individu-individu seluruhnya mereka adalah orang-orang kafir. Dan juga seluruh hakim, hakim-hakim yang memutuskan berdasarkan undang-undang tersebut, baik berdasarkan KUHP atau undang-undang apa saja yang merupakan hukum buatan, seluruh hakim-hakim tersebut adalah orang-orang kafir juga. Secara ta'yin bi'ayanihim. Dan tidak ada yang meragukan kekafiran mereka, dan kemusyrikan mereka kecuali orang yang basirohnya sudah Allah tutup. Dalil-dalil sangat jelas tentang kekafiran para togut, ansornya, para hakim-hakim yang berhukum dengan hukum togut sangat jelas dalam Al-Quran. Sangat terang benderang. Sehingga tidak ada yang samar, merasa samar terhadap kekafiran mereka kecuali orang yang memang tidak bisa melihat. Atau di matanya ada apa eh, ada penyakit basirahnya tidak bisa memahami dan matanya tidak bisa melihat cahaya wahyu. Jadi pernyataan bahwa tentara polisi kita kafirkan secara umum saja, adapun individu-individunya tidak bisa kita kafirkan itu pernyataan yang beda Atau para anggota dewan tidak bisa kita kafirkan dengan alasan apa-apa saja yang banyak orang utarakan atau yang partai-partai yang aku Islam tidak kita kafir eh, apa anggota dewan yang dari partai Islam tidak kita kafirkan secara tayin itu pernyataan yang tidak berdalil dan pada ujungnya orang-orang yang semacam itu kita lihat setelah menganggap para togut sebagai ansar togut sebagai orang muslim akhirnya ujungnya mereka lebih dekat dengan ansar togut dan mereka tidak menyukai para muwahidin yang mengkafirkan Ansar Togut. Karena ketika para muwahidin mengkafirkan Ansar Togut, berarti paham orang yang ber, apa, bermudahana dengan Ansar Togut adalah perbuatan tercela. Sedangkan pada realita orang-orang yang menganggap mereka sebagai orang Muslim, ujungnya apa? Lebih dekat dengan para Togut dan Ansornya, dan mereka jauh dari para muwahidin. Dan itu adalah fakta dari zaman dulu. Sampai zaman kapanpun ketika orang e, berat mengkafirkan orang-orang yang sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih dekat kepada kaum musyrikin dan akan menjauhi dari e, menjauhi para muwahhidin. Pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah, beliau mengatakan tentang fakta, eh, realita yang ada pada zaman beliau dalam Ad-Durar As-Saniyah juz 10 halaman 91 beliau mengatakan anna haula alladziina ya'taziruna takfir idza ta'ammalatahum idza annal muwahhidina adawhum yubghidunahum wa yastasqilunahum wal musyrikuna wal munafiquna hum rabbuhum alladziina yasta'nisuna ilaihim. Sesungguhnya orang-orang yang keberatan dengan masalah takfir itu bila engkau amati keadaan mereka ternyata para muwahidin adalah musuh mereka. Mereka dongkol benci kepada muwahidin itu sedangkan orang-orang musyrik dan orang-orang munafik adalah apa? Eh, teman-teman dekat mereka yang mana mereka bercengkrama dengannya. Jadi mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu kemestian. Suatu kemestian. Dan kita jangan apa? Jangan uh, sungkan dari menerapkan hukum Allah. Seandainya tidak ada faidah pada mengkafirkan orang yang sudah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kecuali hanya dalam rangka melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ajaran Allah dalam mengkafirkan orang yang sudah dikafirkan Allah, tentu itu cukup bagi kita sebagai bentuk e, pelaksanaan imtisal terhadap perintah Allah. Apalagi kalau kita memahami bahwa di atas hal ini banyak hukum-hukum yang akan dibangun. Makanya kita bisa melihat orang-orang yang asa yang e, mereka mulai meninggalkan masalah pengkafiran togut dan ansal togut. Setelah dianggap muslim, otomatis solusi menghadapi para togut atau ansar togut yang sudah dihukumi muslim itu bukan solusi dengan menjihadi mereka. Akhirnya apa? Akhirnya mendekati mereka dan ikut jalur apa? Jalur mereka. Maka tidak sedikit jamaah-jamaah yang dahulunya mengkafirkan togut dan ansornya terus berubah manhajnya tidak mengkafirkan secara pada perkembangan berikutnya mereka dekat dengan togut dan sedikit-sedikit mulai walaupun tidak terang-terangan mereka ikut nyoblos. Kemudian mereka juga sebagian mereka mengizinkan untuk jadi caleg. Itu sedikit-sedikit dan tidak mustahil suatu saat mereka masuk ke dalam sistem tersebut. Seperti realita baik orang-orang yang uh, dari kalangan uh, apa Salafi Maz'um ataupun orang-orang yang terpengaruh dengan pemahaman mereka. Kemudian wa nara anna sabila al-wahida li'i'adati hukmil islami fil ardi al jihadu ala asasi tauhidil khalis. Dan kami meyakini bahwa jalan satu-satunya untuk mengembalikan kekuasaan Islam di muka bumi ini hanyalah jalan jihad di atas tauhid yang murni. Wahada huwa alladhi alaihi daulatul islamiyatul yawma tahta khilafati Syekh Abi Bakrin Al-Baghdadi. Dan inilah yang dilakukan oleh Daulah Islamiyah di bawah kepemimpinan uh, Khalifah Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi hafizahullah. Jadi jalan satu-satunya untuk mengembalikan kekuasaan hukum Islam di muka bumi ini hanya dengan jalan jihad di atas dasar tauhid. Jihad di atas dasar tauhid. Harus dipahami jihad di atas dasar tauhid yang murni. Karena banyak program-program jihad sebelum ini gagal. Kenapa? Karena tidak di atas kejelasan tauhid. Tidak di atas kejelasan tauhid yang pada akhirnya musuh berhasil diusir dan akhirnya eh, kekuasaan diserahkan atau dibiarkan kepada orang-orang sekuler atau orang-orang murtadun. Makanya jihad yang akan menghasilkan Eh, tujuan penegakan hukum Allah di muka bumi adalah jihad di atas dasar tauhid yang murni dan kita bisa melihat bisa melihat apa yang dilaksanakan oleh daulah Islamiyah. Di mana ketika tauhid al-wala dan al-bara jelas, masalah pengkafiran juga jelas. Masalah pengkafiran sangat jelas. Sehingga jihad pun sangat jelas dan musuh pun terpilah dalam perjalanan tersebut. Dan yang berbaris di barisan orang-orang daulah Islam itu orang-orang yang memahami tauhid. Makanya sebelum seorang berjihad atau bergabung dengan kelompok jihad apapun harus berada di, di atas dasar kesamaan prinsip tauhid yang murni yang jelas supaya tidak bersatu di atas e, kesatuan yang semu yang pada akhirnya di tengah perjalanan pada bubar. Kan banyak sekarang jamaah-jamaah yang pada akhirnya bubaran. Kenapa? Karena persatuan di awalnya tidak di atas dasar tauhid. Kadang yang didengung-dengungkannya masalah umpamanya penegakan syariat, tapi tidak ditanamkan, tidak dijadikan tauhid yang murni sebagai pijakan atau kadang yang didengung-dengungkannya hanya jihadnya saja tapi tauhid yang murni tidak menjadi pijakan atau tidak dikedepankan yang pada akhirnya pada perjalanan di tengah perjalanan akhirnya banyak orang yang apa berguguran kita bisa melihat realita di negeri ini makanya barokah daulah islamiyah Allah memberikan barokah karena apa karena mereka menegakkan jihad di atas tauhid yang murni. Kemudian wa nara al hijab wajibun al muslimati. Kami meyakini bahwa hijab itu wajib atas wanita muslimah. Allah mengatakan ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudanina 'alaihinna min jalabibihinna Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita kaum mukminin hendaklah mereka mengelurkan ke wajah mereka dari apa jilbab mereka. Hijab adalah uh, wa wanita muslimah lebar, tebal, menutupi seluruh anggota badan termasuk wajah dan tapak tangan wajah adalah aurat juga yang wajib ditutupi di hadapan laki-laki ajnabi. Adalah wajib atas setiap wanita muslimah. Dan eh, asar-asar uh, seperti asar Ibnu Abbas uh, yang eh, hadis asma ya yang kalau wanita sudah sampai balik maka tidak boleh nampak kesini dan ini adalah asar yang dhaif sekali, yang sangat lemah sekali. Begitu juga Asar Ibn Abbas yang menafsirkan uh, apa wala yubdi wala yubdina illa minha, tidak boleh menampakkan uh, dari perhiasan kecuali yang, eh, yang biasa nampak. Dalam asar yang dibuatkan dari Ibn Abbas adalah wajah dan tapak tangan itu asar yang sangat lemah sekali dan asar yang tafsir yang sahih adalah dari tafsir Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa apa yang biasa nampak yang boleh ditampakkan itu dari perhiasan adalah asyab adalah pakaian. Makanya menutup wajah, menutupi seluruh tubuh adalah wajib atas wanita muslimah. Adapun ketika orang bertanya ketika uh, haji wanita dilarang pakai niqab bukan dilarang e, menutup wajah di hadapan laki-laki ajnabi tapi dilarang pakai niqab. Niqab kain khusus yang dijahit untuk wajah. Tapi kalau ada laki-laki yang ajnabi melihat maka wajib menutup wajah dengan apa? Dengan kain kain kerudung yang di apa diangkat ke wajah. Makanya dalam asar e, Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ketika ketika sedang uh, ihram kalau ada rombongan laki-laki lewat maka mereka mengulurkan ke wajah mereka kain-kain mereka dan kalau lewat baru dilepaskan lagi. Yang tidak boleh itu pakai nikob kain yang khusus di, di, dijahit untuk wajah sebagaimana haram memakai kedua eh, apa eh, kaos tangan adalah kain yang di, dijahit khusus untuk menut, uh, kaos tangan. Tapi kalau menutup tangan dengan baju atau dengan jilbab itu e, boleh dan ketika ada wanita laki-laki asing maka wajib. Kadang orang salah paham ketika dilarang baca hadis tentang wanita e, ihram tidak boleh pakai niqab dikira dilarang menutup wajah bukan, dilarang menutup wajah dengan kain khusus untuk wajah, tapi menutup dengan kain jilbab atau baju bila ada laki-laki. Sebagaimana laki-laki dilarang pakai gamis dipakai celana apa maksudnya telanjang kan bukan tapi pakai apa pakai kain yang bukan gamis bukan celana bukan kain yang dijahit untuk anggota badan atas bukan kain yang khusus dijahit untuk anggota badan bawah tapi kain polos Kemudian wanaro anal irja irja'a asyaddu minal khawarij. Kami meyakini bahwa irja itu lebih dahsyat daripada khawarij. فالإرجاء هو الذي حفظ hafidha على كراسيهم لأنه karasiyihim. Liannahu ja'ala ha'ula'i tawaghita wulata Karena irja itu adalah yang melestarikan para togut di atas singgasana mereka. Dikarenakan irja itu menjadikan para togut sebagai para pemimpin kaum muslimin. Wala yakumul jihad illa bi inqadhil ummati min hadzal da'il idal al-fattak alladhi sakhara al-ummata li haula'il qaum al-mujrimin. Dan jihad tidak akan tegak kecuali dengan menyelamatkan umat dari penyakit yang e, kronis yang mematikan ini yang telah menundukkan umat kepada para togut bejat tersebut. Irja, paham irja itu lebih dahsyat daripada eh, paham khawarij, lebih berbahaya. Makanya dalam ucapan salaf, la fitnatul irja asyaddu ala ummati min ala hadil umam min fitnatul azariqah. Fitnah irja itu lebih dahsyat terhadap umat ini daripada fitnahnya orang-orang azariqah. Azariqah adalah khawarij. Kalau seandainya orang mengatakan kan dalam hadis-hadis banyak tentang khawarij. Rasul menjelaskan tentang khawarij itu karena memang kelompok yang sekte yang paling yang pertama kali muncul zaman Rasul adalah khawarij. Kalau seandainya yang muncul adalah e, irja tentu Rasul menghati-hatikan juga. Irja menjadikan orang menyepelekan din. Kalau khawarij, sikap gulu mereka itu muncul daripada sikap mereka apa? Gairah, ya. E, kecemburuan dalam membela din ini. Sehingga kebablasan akhirnya jatuh dalam gulu. Tapi khawarij dorongannya adalah apa? dorongannya cinta kepada din ini, tapi kebablasan akhirnya berlebihan. Sedangkan irja adalah akibat dari menyepelekan din ini. Makanya irja itu An-Nadar Ibnu Samuel mengatakan bahwa irja itu din yang dicintai para raja. Irja itu din yang paling disukai para raja. Karena tadi melas melestarikan, melanggengkan para penguasa di atas sana mereka. Dengan sebab paham irja inilah para togut dianggap sebagai orang-orang muslim. Para togut murtad, murtogut kafir dihukumi sebagai muslim, terus dianggap sebagai pemimpin kaum muslimin. Kalau pemimpin kaum muslimin berarti wajib loyalitas kepadanya, tidak boleh diberontak. Sehingga eh, orang-orang e, yang memberontaknya diponis akhirnya khawarij. Makanya orang-orang irja dalam lingkungan negara Togut ini sangat berdekatan dengan para Togut dan mereka sangat benci terhadap Ahlu At-Tauhid dan mereka menyebut Ahlu Tauhid sebagai orang-orang Khawarij. Makanya dalam asar juga uh, irja itu al-murji'atu yahudu ahlil qiblah. Irja itu, murji'ah itu adalah Yahudinya ahli kiblat. Irja itu Yahudinya ahli kiblat. Kenapa? Karena yang pertama kali menciptakan kufrun duna kufrin adalah orang Yahudi. Mereka mengatakan, وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودًا mereka mengatakan, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Beberapa hari selama kami menyembah anak sapi itu. Menyembah anak sapi kan syirik akbar. mengekalkan dalam api neraka kalau orang mati tidak taubat darinya. Tapi orang-orang Yahudi menganggap bahwa tindakan penyembahan berhala e, anak sapi itu hanya kuprun duna kuprin yang tidak mengekalkan dalam api neraka. Paling diazab di dalam neraka juga cuma berapa hari saja, 40 hari. Itu menurut mereka. Jadi kufur akbar menjadi kufur duna kufrin. Maka begitu juga orang-orang murjiah, orang-orang murjiah yang menjadikan apa hukum penetapan berdasarkan hukum togut itu sebagai kufrun dunia kufrin. Makanya ucapan salah bahwa orang murjiah itu Yahudinya ahli kiblat. Yahudinya ahli kiblat. Karena orang yang pertama kali e, menjadikan kufur akbar atau syirik akbar sebagai syirik Askor atau kufrun duna kufur adalah orang-orang Yahudi dan orang murjiah di umat inilah yang pertama kali menggulirkan kufur akbar e, tahkimul Kawanin yang merupakan kufur akbar sebagai kufrun duna kufrin dan irja inilah yang apa menyerah menyerahkan leher umat-umat ini kepada para togut sehingga yang membuat umat ini terbius adalah karena pemahaman irja yang ada di tengah umat ini sehingga mereka uh, hidup apa tentram nyaman di uh, tidak tidak tidak merasa dijajah oleh para penguasa kafir karena menganggap para togut sebagai orang-orang muslim itu akibat paham irja dan jihad tidak mungkin tegak dalam melawan para togut ini kecuali dengan menyelamatkan umat dari paham irja ini dengan menyadarkan kepada umat bahwa para togut yang ada ini adalah orang-orang kafir penguasa yang ada, pemerintah yang ada, pemerintah yang kafir. Kalau ini tidak dipahamkan, maka umat akan tetap mengingkari jihad-jihad terhadap para togut karena mereka menganggapnya sebagai orang-orang muslim. Hadihi khulasatu ba'dima alaihi uh, ini adalah ringkasan apa yang diyakini oleh uh, Ikhwan Tauhid ikhwan mantu Allah di Indonesia fanar min ulama ad islamiyah tasihha in kana fiha akhta annana ba'idud diyar an ba'in an man ba'il wahyi wa anil ulama thumma innana al ajam wal ajamu bil akhta'i ahra wa ajdara kami mengharapkan dari ulama daulah Islam untuk mengoreksinya bila ada kekeliruan karena kami orang yang jauh dari sumber wahyu dan dari para ulama kemudian kami juga ada orang ajam sedangkan orang ajam itu adalah uh, wajar untuk uh, untuk uh, keliru jadi ini uh, risalah ini adalah risalah yang uh, apa yang telah di apa uh, diberikan muwafaqah oleh uh, daulah Islamiyah. Bentar. Saya bacakan uh, teks muwafaqah dari daulah Islamiyah. Iya. Saya bacakan sebagiannya saja. Ya, di sini وكان آخر ما يصلنا منكم رسالة مؤرخة في ستة السفر تذكرون فيها عقيدتكم والتي نوافقكم عليها فلا فرق إن شاء الله بين عقيدة الدولة وما تدرسه في مناهجها وبين جميع ما كتبتم إلا في بعض المصطلحات التي لا مشاحة فيها فنحن إن شاء الله Eh, ala aqidatin wahidatin wa manhajin wahidin wa nahnu ikhwanukum wa nahnu ikhwatun lakum nuhibbukum fillah addam addam wal hadam al hadam mutasyawiquna ya ila akhiriha eh, dan surat yang terakhir yang kau kirimkan tertanggal 6 Safar yang di situ engkau menyebutkan aqidah engkau dan yang kami setuju terhadapnya uh, di mana tidak ada perbedaan insya Allah antara akidah daulah dan apa yang diajarkan oleh daulah dalam kurikulum kurikulum kurikulumnya dengan tidak ada perbedaan dengan seluruh apa yang kau tulis kecuali dalam beberapa istilah yang tidak ada masalah di dalamnya sehingga kami insya Allah kita insya Allah di atas satu akidah dan satu manhaj ila akhiri ar-risalah. Hada wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini uh, adalah akhir uh, risalah tentang manhaj yang uh, apa yang sudah disetujui oleh daulah Islamiyah. Kita cukupkan, kita tutup.